Ketika tidak ada tawakal kepada Allah menunjukkan tidak adanya al-iman. Kemudian di sini ada faidah ya. yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini Allah mendahulukan al-ma'mul dan mengakhirkan amil. Mendahulukan objek dan mengakhirkan subjek dan predikatnya. Susunan yang lazim kalu Allah bertawakallah kepada Allah demikian subjek predikat kemudian baru objek. Tapi dalam konteks ayat ini Allah balik. Objeknya didahulukan sedangkan subjek dan predikatnya diakhirkan. makmulnya diawalkan, didahulukan sedangkan amilnya di diakhirkan. Yang demikian bukan dikarenakan tanpa maksud, tanpa faidah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian dah untuk suatu faidah yang sangat besar yaitu tajridu at-tawakkul 'ala Allah. faidahnya dalam rangka mengikhlaskan dan memurnikan tawakal hanya kepada Allah. Karena mendahulukan kalimat yang haknya di akhir dan mengakhirkan kalimat yang haknya di depan dalam kaidah bahasa Arab adalah menunjukkan pengkhususan dan pembatasan. Artinya tawakal hanya khusus kepada Allah dan terbatas untuknya. Maka saya katakan tadi dalam terjemahan wa 'alallahi fatawakkal hanya kepada Allah semata bukan kepada selainnya hendaknya kalian ber, bertawakal. Bertawakallah kepada Allah dan jangan bertawakal kepada selainnya. Karena tawakal khusus dan terbatas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Berkata al-Imam Ibn Qayyim rahimallahu taala dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat ini sebenarnya dinukil oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh sahib kitab Fathul Majid Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh ya. Kata Ibn Qayyim rahimallahu taala faja'ala atawakula 'ala Allahi syartan bil iman. Dalam ayat yang mulia ini surah Al-Maidah ayat yang ke-23 Allah menjadikan tawakal kepada Allah sebagai syarat benarnya keimanan. Fadalla ala intifa'il iman inda intifa'ihi. Sehingga ayatnya menunjukkan dan menjelaskan tidak adanya iman ketika tawakal kepada Allah tidak ada. Bahkan seorang bertawakal kepada selainnya. Mengandalkan kepada atasannya, mengandalkan kepada jabatannya, mengandalkan kepada daya potensi atau kelebihan yang ada pada dirinya. Dia lupakan Allah. Entah dalam mengais rezeki, dalam tolabul ilmi, dalam mendidik anak dan istri atau yang lainnya. Dalam segala urusan hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Wabil ayatil ukhra kata Ibnu Qayyim dalam ayat yang lainnya dalam surat Yunus ayat ke-84 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala Musa berkata Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Nabi Musa salatu wassalam menyampaikan, menjelaskan kepada kaumnya. Ya kaum, wahai segenap kaumku. Wahai segenap pengikutku. In kuntum amantum billahi. Sekiranya kalian itu beriman kepada Allah. Sekiranya kalian itu benar-benar beriman kepada Allah. Fa'alaihi tawakkalu. Maka hendaknya kepadanya semata kalian bertawakal. In kuntum muslimin, sekarang kalian betul-betul muslimin. Betul-betul orang-orang yang termasuk di antara orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan makna ayat ini, faja'ala dalila sihhatil islami atawakkula. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjadikan dalil bukti yang menunjukkan benarnya keislaman seorang benarnya ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertawakal kepada Allah. In kuntum fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berarti ketika tidak ada rasa tawakal kepada Allah bahkan bertawakal kepada selainnya apalagi kepada akik dan yang semisalnya. Ini menunjukkan ini inilah menunjukkan dalil atau bukti tidak benarnya keislaman dia. Wa kullama qawiya imanul abdi kana tawakkuluhu aqwa. Semakin kuat keimanan seorang hamba kepada Allah. Semakin keimanan seorang kepada Allah dalam kalbunya itu kuat. Keyakinan dia kepada Allah kuat. Maka akan semakin kuat pula tawakal dia kepada Allah. Dalam bil masalih audaf il madar. Dalam mengharapkan kemaslahatan atau dalam menolak madarat. Dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza dha'ufa al-iman dha'ufa atawakkulu. Sebaliknya, apabila iman yang ada dalam kalbu seorang muslim sudah lemah, keyakinan dia kepada Allah lemah, maka ini pun bertimbal balik kepada tawakal. Dha'ufa atawakkul. Wa idza kana tawakkulu dha'ifan kana dalilan ala dha'fil iman wala budda. Dan apabila tawakal kepada Allah itu, itu lemah, enggak atau bahkan enggak ada Makin dinamakan bukti yang menunjukkan lemahnya iman. Dan ini mesti menunjukkan lemahnya iman kepada Allah. Ketika tawakal kepada Allah itu lemah. Dan sebagai dikatakan depan, ketika nggak ada tawakal berarti nggak ada iman juga. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah, taala ini adalah faedah jalilah nafisah. Faedah yang sangat berharga sekali. Wallahu taala yajma'u baina tawakkuli wal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara tawakal dengan ibadah. Sebagian dalam surat Uhud tadi. Fa'budhu wa tawakal alaih. Allah gabungkan antara ibadah dengan tawakal. Wa baina tawakkul wal iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara tawakal dengan iman. Sebagian dalam surat Al-Maidah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa baina atawakkul wat taqwa dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara keimanan dengan ketakwaan wa baina tawakkuli wal islam dan Allah menggabungkan antara tawakal dengan keislaman sebagian dalam surat Tayyib Naam Yunus tadi wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin wa baina tawakkuli wal hidayah dalam ayat yang lain Allah menggabungkan antara tawakul dengan hidayah ketika seorang itu bertawakal kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin hidayah dan sebaliknya pun sebaliknya. Ketika seorang jauh dari tawakal kepada Allah maka ini pun berdampak pada jauhnya dia dari hidayah. hidayatillah Subhanahu wa taala iya kepadanya. Sehingga dengan demikian kata Al-Imam Al-Qayyim rahimallahu taala fadhahara dengan ini kita nampak bagi kita semuanya anna tawakkula aslun li jami'i maqamati al-iman wal ihsan wa li jami'i a'mali al-islam. Dari sini nampak dengan jelas bagi kita semuanya bahasanya rasa tawakal kepada Allah merupakan pokok dari seluruh kedudukan iman dan Islam. Posisi iman dan Islam seorang. Dan bahasa tawakal adalah pokok untuk seluruh amalan-amalan Islam. Fa inna manzil wa anna manzilatahu minha ka manzilatil jasadi minar ra'si. Dan dari penjelasan dan pemaparan dari dalil dalil tadi, kita dapatkan kejelasan dan keterangan bahasanya posisi kedudukan tawakal terhadap agama terhadap Islam bagikan posisi kepala dengan badan nggak akan bermanfaat badan tanpa kepala Bagaimana la yakumur ra'su illa al badan sebagaimana kepala itu enggak akan bisa tegak kecuali di dengan badan. Fakadzalika la yakumu al-iman wa maqamatuhu wa a'malu illa ala saqit tawakkuli. Demikian pula nggak akan mungkin tegak keimanan dan segala amalan-amalan iman kecuali di atas kaki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Kalau Syekh Hamidullah yaitu Syekh Shalih Fauzan, "Faman tawakkala Allah kabah." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ini adalah faedah dari atawakul 'ala Allah. Faedah yang akan diperoleh dan dicapai seorang mukmin ketika dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tentu saja setelah dia berusaha, setelah dia berdoa, setelah dia keluarkan segala potensinya, kemudian dia serahkan kepada Allah, maka faedah tawakal tersebut adalah bahasa Allah akan berikan kecukupan kepada dia, Akan dijamin oleh Allah. Dan barang siapa Allah yang menjamin urusannya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, maka sungguh dia tidak butuh jaminan selainnya. Karena yang memberikan jaminan Rabbul Alamin, yang di tangannya segala sesuatu, yang di tangannya dunia dan akhirat. Ini faedah jalilah, keutamaan yang sangat besar sekali. Balasan yang sangat tinggi sekali. Ketika Allah memberikan balasan kepada hambanya dengan tawakal dia yang ikhlas karena Allah, dibalas dengan Allah akan mencukupi sehingga dia nggak butuh kepada selainnya. Kemudian beliau dalilkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka sungguh dia adalah hasbuhu ay yanam kafihi yakni kafi. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dari segala sesuatu yang dia butuhkan, dari segala sesuatu yang dia perlukan. Wa man yatawakkal 'ala makhluqin fa innallaha yakillu ila dzalikal makhluq ad-dhaif. Sebaliknya, Barang siapa yang meninggalkan Allah Rabbul Alamin Al-Qawi Al-Aziz Meninggalkan Allah Dat yang maha kuat Dat yang maha perkasa Dat yang segala sesuatu ada di tangannya Dia tinggalkan dan pilih bertawakal kepada makhluk al doif Al-Miskin Maka Allah akan serahkan orang tersebut kepada makhluk yang do'if dan lemah tersebut bahwa wa khasira dan dia akan rugi Dengan sebenarnya kerugian Dan tidak melakukan yang demikian kecuali orang yang jahil Dia tinggalkan Allah Dat yang maha kaya Dat yang maha kuat zat yang maha perkasa yang menjamin Naam yang memberikan jaminan kepada dia untuk memberikan kecukupan, dia tinggalkan Allah dan dia pilih makhluk agdaib. Tidaklah melakukan yang demikian kecuali al-jahil, orang yang jahil. Orang yang tidak memiliki ilmu. Berkata Syekhul Islam, Ahmad Ibn Abdul Halim al harani rahimahullah, taala sebagian dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam Fadl uh, Fadl Majid, Kalau wa raja ahadun makhlukan wala tawakkala alaihi illa khaba dhannuhu fihi. Tidak ada seorang pun yang berharap kepada makhluk, tidak ada seorang pun yang bertawakal kepada makhluk illa khaba dhannuhu fihi, kecuali dia akan rugi pada sangkaannya Akan keliru dia. Dia akan salah sangka. Dia nggak akan mendapatkan apa yang diharapkan. Kenapa? Fa musyrikun. Karena ketika dia berharap kepada makhluk, bertawakal kepada makhluk dalam mengharapkan maslahat atau menolak madarat sementara itu semuanya hanya Allah yang yang nam yang maha kuasa atasnya sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan asraka billah dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kemudian Syaikhul Islam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-31 wa man yusyrik billah barang siapa yang menyekutukan Allah maka annama kharra minas sama maka seakan-akan dia telah jatuh dari langit Bayangkan ya kawan, bukan jatuh dari atap atau dari pohon, jatuh dari langit. Antum mengingat kejadian tahun kemarin Air Asia ya, terbang dari Surabaya sampai di Vietnam sebelum sebelum Malaysia kena awan kolonimbus ya, langsung nuke, jatuh. Vietnam. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana. Nah ini orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Allah permisalkan seperti orang yang jatuh dari langit. Maka annama kharra minas sama fatakhtafu tairu. Kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihri atau diterbangkan oleh angin. Dimakan sahih. Pertemuan yang jauh. Nah, kuasa dia. Betul-betul rugi. Nggak ada daya dan upaya. Allah serahkan dia kepada apa yang dia bertawakal kepadanya. Allah tinggalkan. Akan dia barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jamin segala urusannya. Qala Syaikhul Ibnu Fauzan wa fi hadza allati saqahu al-musannif ja'ala ja'alallahu tawakkula syartan fi sihhatil iman. Pada ayat yang dibawakan oleh penulis, Allah menjadikan tawakal sebagai syarat benarnya iman. Wa man lam yatawakkal Allah falaysa bimu'minin. Sehingga barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah sama sekali. Maka ini menunjukkan bahasanya dia bukanlah orang yang beriman. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Talaq ayat yang ketiga tadi, "Wa man Allah 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan sebaik ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam Fathul Majid, ya. Qala Wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuh ay kafi. Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa man kana Allahu kafihi dan barang siapa yang Allah barang siapa yang Allah yang memberikan jaminan kepadanya, Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya, wa waqihi dan Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya, fala matma'a fihi liaduhi. Maka enggak ada harapan bagi musuhnya. Ini seorang telah dijamin oleh Allah dijaga oleh Allah, maka nggak ada harapan bagi musuhnya untuk bisa mencederainya atau memadaratkan. Siapa kiranya yang bisa melukai atau memadaratkan seorang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah, diberikan kecukupan nggak ada seorang. Wala yadurruhu illa ada labudda minhu kal harri wal bardi dan nggak ada sesuatu pun yang bisa mengganggunya, memadakannya kecuali gangguan yang biasa seperti apa? Dingin, panas, lapar, haus. Ini wajar manusiawi. Kalau nggak dia nggak minum ya bisa haus. Kalau dia nggak makan ya dia lapar. Kalau panas dia nggak berteduh mesti kepanasan. Ini wajar. Saya tawakal kepada Allah, saya berjemur di bawah matahari biar nggak panas. Ya nggak mungkin. Dia nggak menjadi sebab di sini. Amma an yadurrahu bima yablugu bihi muraduhu minhu fala yakunu abadan. Adapun musuh yang menginginkan madarat yang dia inginkan, maka ini enggak mungkin sama sekali untuk terjadi kata Enggak akan mungkin dialami oleh orang yang telah dijamin oleh Allah kecukupannya, enggak akan mungkin dialami oleh seorang yang telah dijaga dan dilindungi oleh Allah dengan sebab tawakal dia kepada Allah. Dan pada al-anbiya war rusul terdapat suri teladan yang baik pada kita bagi kita semuanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kala kata Ibn Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ungkapan hasbunallah cukup bagi kami Allah wa ni'mal wakil dan dia Allah sebaik-baik penolong dan pelindung bagi kami. Kalimat tersebut qalaha Ibrahim hina ulqiya Pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam neraka eh, ke dalam api oleh kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim menyerukan dakwah tauhid, mengajak kaumnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, akan tapi kaumnya enggan dan menolaknya sampai ketika mereka sudah kehabisan akal untuk menghalangi dakwah tauhid yang diserukan oleh Nabi Ibrahim, maka bersepakatlah untuk menangkap Nabi Ibrahim dan membakar. Dinyalakan api yang luar biasa sampai orang nggak mampu untuk mendekat, untuk melemparkan Nabi Ibrahim pakai ketapel dari jauh. Dan Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah atas keselamatan dirinya. Bayangkan, api yang luar biasa. Semua penduduk membawa kayu bakar di negeri tersebut. Dinyalakan dan dilemparkan dalam. Kira-kira menurut akal manusia bisa selamat enggak? Ya mungkin selamat. Nabi akan Nabi Nabiullah Ibrahim Al-Khalil salatu wassalam berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wan natijah bagaimana akhirnya ya kawan? Allah selamatkan Allah katakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah engkau dingin. Api yang sifatnya adalah membakar dan panas dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah bisa dingin. Kuni bardah Jadilah engkau dingin. Wassalamu'alaikum ala Ibrahim dan jadikanlah keselamatan untuk Ibrahim. Selamat. La yaduruhu syekh. Makar yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim sama sekali tidak bisa memadaratkan Nabi Ibrahim walaupun secara logika, secara akal, secara hukum alam api membakar, tapi ternyata tidak. Ya, contoh uswah bagi kita. Yang pada terhadap motivator bagi kita semuanya untuk tidak ragu-ragu sedikit pun dalam bertawakal kepada Allah dan agar tidak bertawakal kepada selainnya. Ini berita sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa qalaha Muhammadun hina qalu lahu. Dan kalimat tersebut hasbunallahu wa ni'mal wakil pun pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaitu ketika kaum musyrikin mengatakan kepada Rasulullah, "Innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum." Sesungguhnya semua kabail Arab telah bersatu padu untuk menghabiskan kalian. Bahsyauhum maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana. Maka ancaman mereka teror kaum musyrikin itu semakin menambahkan Rasulullah dan para sahabatnya keimanan. Semakin bertawakal kepada Allah, semakin berserah diri kepada Allah. Wa qalu dan Rasulullah dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kejadian ini bukan sekedar ancaman sudah terjadi. Setahu saya eh, nama hadis terkait dengan kejadian perang Uhud. Setelah 70 orang sahabat gugur, termasuk di antaranya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah ibn Abdul, Abdul Muthalib gugur. Usai perang dalam keadaan hati pilu sedih mengalami kekalahan yang luar biasa datang berita bahasa orang-orang Quraisy akan balik ke Madinah lagi dan menghabisi tidak menyisakan seorang pun di antara kamu. Kira-kira gimana nih bayangan? hati kita kalau saja kita hidup pada waktu itu atau ada di situ. Kalau kita mengandalkan kepada kekuatan manusia nge ngewel, idealis. Dalam keadaan kalah perang luar biasa. 70 orang nggak sedikit. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak gentar. Bahkan semakin bertambah dan keimanan mereka dan semakin bertawakal kepada Allah. Dan Allah selamatkan. Oh, afwan, pada perang Ahzab ya, bukan perang Uhud. Oh, sahih, perang Uhud. Pada waktu perang Uhud setelah 70 orang sahabat terbunuh gugur syahid di sisi Subhanahu wa taala ya, mereka tidak menteror kaum muslim akan balik lagi. Maka Rasulullah pun bersemangat bersama dengan 70 orang sahabat rakiban berkendar, Dan ketika itu ketika berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah jadikan rasa takut di hati kaum musyrikin dan mereka pun pulang ke ke Mekah. Dan selamat kaum muslim. Ini natijah balasan bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di di akhirat. Betul-betul Allah berikan kecukupan. Dan pada salafun saleh betul-betul terasuri dan yang baik bagi kita semuanya. Kemudian yang berikutnya ikhwati fiddin rahimani wa rahmatullah dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan al dalam Fathul eh, Majid bahasanya at ala ghairillah kisman. Bertawakal kepada selain Allah itu ada dua macam. Kalau kita wajib bertawakal kepada selain, eh, kepada Allah dan haram dan dilarang untuk bertawakal kepada selain Allah, maka di sini perlu dijelaskan bahasanya bertawakal kepada selain Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah atawakul fil umur allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Bertawakal kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu untuk memberikannya kecuali hanya Allah. Dicontohkan oleh Syekh Kata kalladhi yatawakkalu kalladhina yatawakkaluna al amwat wat tawagit fi min nasrin. Seperti mereka yang bertawakal kepada orang yang telah mati, kepada kuburan, bertawakal kepada taubat dalam mengharapkan keinginan mereka dalam mengharapkan pertolongan ya. Au khifdin, au rizkin, au syafaatin atau bertawakal kepada Allah dalam mengharapkan penjagaan dalam mendapat perlindungan, rizki ataupun syafaat. Fahada syirkul akbar. Maka bertawakal kepada selain Allah pada perkara yang tidak bisa memberikannya kecuali hanya Allah. Idah syirik besar mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Asani, yang kedua adalah di antara jenis tawakal atawakul fil asbab ad dahira Bertawakal kepada sebab yang dohir. Contohnya kaman yatawakkalu ala amirin au sultanin fima akdarahu Allah taala alaihi seperti seorang yang bertawakal kepada atasan atau penguasa pada perkara yang Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Apakah jabatannya naik, harapan dia kerjaan naik, dia serahkan kepada atasannya. Pada perkara yang Allah memberikan kemampuan kepada orang tersebut dalam masalah rizki ataupun menghindarkan madorot seperti bertawakal kepada dokter dalam kesembuhan dan yang semisal bahwa nau'u syirkil asgar ini termasuk dari jenis syirik kecil yang bisa menjadi perantara kepada syirik besar. Kemudian yang dibolehkan bagaimana? Yang dibolehkan adalah mewakilkan, bukan berserah diri tapi mewakilkan. Wal wal waka wakalah al jaizah dan mewakilkan yang dibolehkan itu adalah hiya tawakkul tawkili Al-insani al-insana fi fi'li ma yaktiru alaihi niyabatan anhu. Yang dibolehkan adalah tatkala seorang itu mewakilkan urusannya kepada orang lain, bukan menyerah berserah diri enggak, tapi mewakilkan urusan dia pada perkara yang mampu untuk dilakukan sebagai ganti atas dirinya. Lakin laisa lahu an ya'tamida alaihi fi khusuli ma wukila alaihi. Katanya enggak boleh bagi dia untuk bertawakal kepada wakil yang dia serahkan kepadanya urusannya dalam keberhasilan apa yang dia serahkan kepadanya. Bal yatawakkal Allah fi taisiri amrihi, bahkan dia bertawakal kepada Allah dalam memudahkan urusannya. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan. Berkata penulis rahimallahu taala rahmatan wasi'a wa dalilu al-inabati. Dan dalil yang menjelaskan bahasanya al-inabah adalah termasuk dari bagian ibadah, termasuk dari amalan ta'ah amalan ketaatan yang wajib diberikan kepada Allah dan tidak boleh diberikan kepada selainnya. Dalilnya qauluhu subhanahu wa taala fi surat Az-Zumar ayat yang ke-40 54. Eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab tsumma la tunsarun." Taibna ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah kita lanjutkan uh, sebentar dan ba'da sholah eh, uh, mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan kami undur diri karena, karena pada akhirnya karena kurang fit gitu. Kala Syekh rahimallahu taala wa dalil inabah qalu taala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dalil yang menjelaskan bahasa inabah dan termasuk di salah satu ibadah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa anibu ila rabbikum dan kembalilah kalian kepada Rabbmu, kali Rabb kalian. Wa aslimu lahu dan berserah dirilah kepadanya min qabli ayyatiyakumul adab sebelum datang kepada kalian adab. Summa la tumsarun kemudian kalian tidak mendapatkan pertolongan. Qala Syekh ibnu Fauzan hamidallahu taala Al-inaba ar-ruju. Kata al-inaba secara bahasa maknanya adalah ar-ruju, kembali. Sehingga makna firman Allah wa anibu ay irji'u ilaihi. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana kita kembali kepada Allah? Ai kembali kepada Allah bit ta'ah wa tarki al-ma'as, maksiat. Kita kembali kepada Allah dengan kita menjalankan ketaatan. Kita kembali kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan. Yang demikian dikarenakan manusia sebagai salah satu di antara makhluk Allah. Allah memberikan kudroh dan memberikan iroda. Memberikan kemampuan, potensi. Dan demikian juga Allah memberikan kehendak. Terkadang manusia dengan kudro dan irodah yang Allah berikan kepadanya tersebut, dia melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu bahkan dilarang. jam iya. dalam banyak kesempatan kita lalai sehingga irodah kita dan kudrah kita yang Allah berikan kepada kita kita gunakan untuk perkara yang dilarang oleh Allah atau tidak diridhoi Allah. Berbuat maksiat. Ini manusia, manusiawi namanya manusia berbuat salah. Sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Dalam diskusi ya, lihatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Dar, Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai segenap hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar." Sungguh kalian berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku adalah yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruna aghfir lakum. Maka mohonlah ampunan kepadaku, maka aku akan berikan ampun kepada kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda kullu bani Adam khata'un wa khul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik bani uh, semua bani Adam banyak berbuat salah, bukan khata'. Kalau khata' salah, tapi khata'un banyak berbuat salah. Wa khul khata'in dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah at-tawwabun, al-munibun. At-tawwabun, at-taubah wal inabah semakna. Arruju ilallah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia berbuat kemaksiatan. Sebagian taubat. Itu adalah kembali kepada Allah setelah seorang terjatuh dalam kemaksiatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan bertaubatnya hambanya. Ketika ada seorang hambanya berbuat salah, berbuat dosa, kemudian mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, Allah senang bergembira dengan bertaubatnya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyeru membuka pintu taubat untuk segenap hamba. Diberikan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya, diberikan kesempatan yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segenap hamba untuk bertaubat untuk memperbaiki diri. Sehingga kata saya di sini fal inabah nau'un min anwa'il ibadah. Inabah adalah salah satu di antara jenis ibadah yang wajib diserahkan, diberikan kepada Allah dan tidak boleh diberikan kepada selainnya. Apa ada yang bertobat kepada selain Allah? Banyak. Ya. Bahkan ada apa itu dosa itu bisa ditebus, ya. bayar sekian, ya, kayak denda tilang aja bayar kan gitu. Antum mafhum misalnya kan ya nanti kalau saya habis ini dibilang menyebarkan ujaran kebencian nanti kan gitu. Kenapa asal pula nanti kan gitu. Kita menghina keyakinan orang lain. Tapi nyatanya kan ada kan gitu. Dalam Islam nggak ada. Tobat kalau harus bayar kan, nggak ada. Tobat dan restoran dengan Allah dengan kejujuran hati dia sepenuhnya dengan syarat-syaratnya ya, bahasanya dia menyesali apa yang dia lakukan dari kemaksiatan tersebut, mencabut diri dari kemaksiatan tersebut dan berazam bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Sekiranya dosa itu berkaitan dengan hak Bani Adam ditambahkan syarat yang keempat yaitu apa? Raddu al-madzalim, mengembalikan madlamah hak saudaranya yang pernah dia ambil. Apakah itu uang atau tanah ataukah yang lain. Hada wallahu alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi ba'da salah kami undur diri. Jazakumullah khair wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.